Waman syarat alaihi matalibhu al-ukhrawiyah wa dunyawiyah fahuwa minal mamqutin. Ada empat golongan makhluk di dunia ini. Yang pertama yaitu man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhul dunyawiyah itu golongan yang pertama adalah golongan yang gampang digampangkan oleh Allah urusan akhiratnya tapi urusan dunianya itu susah tayassarat matalibul ukhrawiyah urusan akhiratnya gampang ta'asarat matalibuhud dunyawiyah urusan dunianya susah maka golongan yang semacam ini adalah bahwa min warathatin nabiyyin dia adalah pewaris daripada para nabi jadi para nabi itu urusan akhiratnya gampang urusan dunianya susah mau taat gampang mau sembahyang di masjid gampang mau dakwah gampang mau sedekah gampang semuanya dibuat gampang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau urusan dunia susah gak gampang Muhammad itu hidupnya gak kaya raya Nabi Muhammad Padahal Nabi Muhammad itu istilahnya pemimpin alam semesta ini. Makhluk yang paling mulia, tapi hidupnya itu sederhana. Pernah suatu ketika Sayyidatuna Fatimah itu buat makanan. Buat makanan Sayyidatuna Fatimah juga bukan orang yang kaya, yang mampu. Ketika buat makanan, kemudian makanannya itu jadi kemudian ketika mau makan hatinya ini kok nggak enak ya kalau enggak ngasih ke Rasulullah abahnya dikirimkan makanan itu kirim makanan itu diterima sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketika dimakan kata Rasulullah Inna hadza awwalu ta'amin jali abiki mundu thalas Ketahuilah ya Fatimah, ini adalah makanan pertama yang masuk ke perutnya ayahmu sejak tiga hari. Berarti sangat amat tidak mampu Rasulullah itu. Makan roti itu berarti sebelumnya tiga hari sudah nggak makan. Bahkan pernah pula di riwayat yang lain diceritakan Nabi Muhammad SAW pernah selama beberapa bulan itu nggak kelihatan api menyala di dapurnya jadi nggak masak-masakan apapun. Makannya cuma kurma sama air aja. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu urusan dunianya. Tapi kalau urusan akhiratnya, urusan agamanya beres, gampang semuanya. Kan ada riwayat bahasanya menyatakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa an ya Musa idza ra'aital faqra muqbilan fakul marhaban bi syi'ari salihin wahai Musa kalau kamu itu melihat kefakiran itu mendatangimu maka katakanlah marhaban bi syi'ari salihin itu selamat datang gaya hidup orang-orang yang saleh wa idza ra'aital ghina qad akbal Fakul fakul zambun ujilat batu. Kalau kamu melihat kekayaan itu datang kepadamu, maka katakanlah ini perbuatan dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah ada di dunia. Itu wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi terkadang memang Allah Subhanahu wa taala itu menjauhkan orang-orang pilihannya hamba-hamba pilihannya itu dari dunia kenapa? supaya nggak cinta dengan dunia orang-orang yang soleh itu kadang-kadang kehidupannya itu sangat-sangat miskin Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menantunya Rasulullah Sayyidina Fatimah kehidupannya nggak kaya kadang-kadang harus keliling satu hari untuk cari makanan buat makan malam aja kadang-kadang sudah dapat uang buat beli makanan yang makan cuma anaknya Sayyidina Hasan wal Sayyidina Husain Sayyidina Ali yang enggak ikut makan Sayyidina Fatimahnya juga enggak ikut makan kenapa ya memang kehidupannya seperti itu urusan dunianya susah tapi untuk urusan ibadah jangan tanya urusan ibadah semangat semuanya urusan ibadahnya itu digampangkan sama Allah Nabi Muhammad kalau mau kita lihat ibadahnya ya itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan itu diikatkan tali sarungnya tali sarungnya itu saya dikencangkan maksudnya apa? ngurangi makan kemudian keluarganya dibanguni semuanya suruh ibadah kan dinyatakan 10 hari itu itikaf terus gak keluar dari masjid diem ibadah terus di masjid ibadahnya gampang kan ibadahnya gampang sekalipun urusan dunianya susah kemudian diceritakan pula Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah malam berduaan dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Aisyah ini dijuluki sama Rasulullah Khumairah jadi gadis yang kemerah-merahan yang kemerah-merahan mukanya Rasulullah itu nikah dengan Sayyidatuna Aisyah Rasul waktu itu umurnya sudah di atas 50 Sayyidatuna Aisyah baru berumur 9 tahun Kemudian suatu ketika Rasul itu sedang berduaan dengan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian pamit, wahai Aisyah, boleh enggak aku sekarang mau berdiri untuk menghadap Tuhanku? Sayyidatuna Aisyah juga jawabannya juga romantis juga. Ya Rasulullah, sebetulnya pisah denganmu ini aku sedih. Tapi kalau kamu senang untuk beribadah kepada Tuhanmu, aku pun insya Allah juga ikut senang. Silahkan. Ya Rasulullah berdiri, kemudian sholat. Ketika sholat itu sepanjang sholat nangis terus. Bahkan air matanya itu sampai membasahi jenggotnya. Nangis terus Rasulullah. Bahkan pernah Rasulullah itu ketika sholat malam, itu kadang-kadang sampai kakinya itu bengkak Sayyidatina Aisyah ketika lihat lima tasna hadza ya Rasulullah ya Rasulullah kamu mau apa berbuat seperti ini waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar bukankah Allah sudah mengampuni semua dosa-dosamu yang berlalu yang berlalu dan yang akan datang itu semua sudah diampuni sama Allah kenapa kok kamu ibadah sampai ngoyo seperti ini kemudian sama Rasulullah dijawab afala akunu abdan syakura lah memangnya aku ini tidak boleh jadi hamba yang bersyukur ini Rasulullah orang yang dosanya sudah dijamin diampuni sama Allah ibadahnya luar biasa seperti itu Bahkan sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, Toha itu namanya Nabi Muhammad. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Aku ini sesungguhnya tidak menurunkan Al-Quran supaya kamu itu bersedih. Maksudnya apa? Supaya kamu itu susah. Harus sampai ibadah sampai kakinya itu bengkak. Karena lamanya berdiri di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehidupan para nabi. Jadi urusan akhiratnya gampang, ibadah semangat, urusan dunianya susah. Sama kalau seandainya kita dikasih kabar, kita dikasih kabar yang sholat tahajud di malam ini dapat uang 100 ribu. Kira-kira ada yang tidur gak di waktu itu? nggak ada yang tidur kalau perlu melek sampai subuh seratus ribu fulus ini nah ini para ambiak tahu barang siapa yang suka tahajud di malam hari bukan seratus ribu surga nanti tempatnya mereka semangat nah, kita masih belum tahu urusan akhirat itu masih kita nomor dua kan seandainya diumumkan yang sholat subuh di masjid pada hari Rabu tanggal 30 Januari akan mendapatkan uang 50 ribu mungkin yang sholat di masjid ini lebih ramai daripada Jumatan dapat uang 50 ribu kok sholat semuanya nah, kalau para nabi enggak mereka urusan akhiratnya itu digampangkan gambarannya sama kalau kita ini mau urusan akhirat tapi karena ada unsur dunianya kita kalau sholat dibayar, sholat kan, semangat kan. Kita kalau tahajud dibayar, kita semangat kan. Mereka itu semangatnya lebih daripada kita. Sekalipun mereka tidak dibayar. Mereka urusan ibadahnya sama Allah digampangkan, urusan dunianya susah. Urusan dunianya susah. Memang Allah Subhanahu wa taala itu terkadang menjauhkan hamba-hamba pilihannya itu dari dunia kenapa takutnya kalau kena dunia dia jadi orang yang nggak soleh katakan dalam hadis anna nabi sallallahu alaihi inna allaha azza wa jal yahmi abdahud yabni yahmi abdahud dunya wa huwa yuhibbuhu kama tuhibbuna mardhakum at-ta'ama wa syarab takhawufan lahu alaih sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menjauhkan hamba-hamba yang dicintainya daripada dunia padahal Allah cinta kepada dia ada Allah cinta sama orang sama Allah justru orang ini dibuat urusan dunianya itu merat marit ya uang nggak punya rezekinya dapat cuma untuk makan aja kadang-kadang buat makan cukup kadang-kadang nggak -kadang cukup sebagaimana gambarannya sebagaimana kalau ada orang sakit kita punya anak anak kita sakit mah parah sakit mahnya kemudian minta mangga yang masih mentah mau dimakan ini orang tua yang sayang sama anak dikasih enggak? tidak mungkin dikasih kalau waras orang tuanya kalau tidak waras ya wallahu alam kalau orang tuanya beres waras nggak mungkin dikasih kenapa ya anaknya kalau makan mangga mentah ini tambah sakit Nah begitulah Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Terkadang ada hamba-hamba yang sama Allah nggak dikasih dunia. Kenapa? Ini kalau dikasih dunia takutnya bisa cinta kepada dunia. Karena sama Allah dijauhkan daripada dunia. Nah, apabila orang dijauhkan daripada dunia, belum tentu dia itu orang yang hina di mata Allah. Untuk orang yang hina di mata Allah, dunia itu sama Allah dikasihkan diberikan kepada orang yang Allah cintai ataupun orang yang tidak Allah cintai orang Allah cintai kadang dikasih dunia orang yang dibenci sama Allah orang-orang kafir tetap sama Allah dikasih dunia berarti dunia itu remeh nggak ada nilainya remeh nggak ada nilainya sama sekali tidak bernilai yang terpenting adalah urusan akhiratnya kita. Itu yang paling penting. Jadi golongan yang pertama tadi adalah itu golongan yang urusan akhiratnya gampang, urusan dunianya susah. Maka golongan ini fahuwa min waratsatin nabiyyin. Golongan ini adalah pewaris daripada para nabi. Ini nah, ada gambaran juga dalam hadis Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yahmi abdahul mu'min kama yahmir ra'i syafiqu ghanamahu an maratil halakah." Allah Subhanahu wa taala itu menjaga hamba-hambanya yang mukmin daripada dunia seperti penggembala yang cinta kepada hewan ternaknya itu menjaga hewan gembalaannya jangan sampai masuk ke padang rumput yang bisa mencelakakan dia Jangan sampai masuk ke padang rumput yang mana nanti kalau di padang rumput itu ada macan, akhirnya dimakan hewannya. Nah, itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba pilihannya daripada dunia. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu waman tayassarat matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin barang siapa yang digampangkan sama Allah urusan dunianya dan urusan akhiratnya maka dia termasuk ashabul yamin ashabul yamin ini apa pengertiannya ashabul yamin dikatakan di dalam kitab tafsir al-mawardi kan ada ashabul yamin itu di surat al-waqiah banyak disinggung situ masalah ashabul yamin Ashabul yamin itu adalah Ashabul yamin alladzina ya'khuduna bi aymanihim kutubahum. Yaitu orang yang nanti ngambil kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Nanti di akhirat akan ada suatu proses yang mana kita itu disuruh ngambil catatan amal kita. La yajidu kabiratan wala saghiratan illa ahsaha. Di dalam kitab catatan amal tersebut semua perbuatan kita baik yang besar maupun yang kecil itu tertulis semuanya. Bahkan ini sampai orang-orang nanti heran, ini apa ini? Ini perbuatan sekecil ini itu tertulis. Dan perbuatan yang kecil misalkan dosa-dosa yang kecil misalkan kita lagi duduk-duduk misalkan terus datang orang kita batin batin jelek suatu nama dia ini orang modelan kayak gini paling mau minta-minta ini kita batin jelek seperti itu meremehkan orang lain dicatat nanti di situ tebelnya seberapa Bib? wallahu alam Anda belum pernah lihat kitabnya makanya belum tahu walhasil semuanya ada di situ yang amalan-amalan kita yang kecil-kecil pahala-pahala kita yang kecil-kecil itu juga ada kita senyum sama orang lain ada orang senyum sama kita kita ambil dengan tersenyum mengucapkan salam kepada orang lain itu semuanya ada tertulis tercatat di situ semuanya ada di situ Tabassumu kali akhika sodakoh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyummu kepada saudaramu itu sodakoh. Jadi kadang kita senyum dengan niat untuk menyenangkan saudara kita sesama Muslim itu sodakoh. Ada orang minta tolong sama kita, kita bantu dia senang, ini amalannya luar biasa pahalanya. itu surur ala qalbi muslim afdalu min ibadati sittina sanah menyenangkan hatinya orang muslim itu lebih afdol daripada ibadah 60 tahun yang di atas umur 60 tahun kita ibadah ada sudah ibadah 60 tahun umat Nabi Muhammad full 60 tahun buat ibadah jarang mungkin tapi kita menyenangkan hatinya orang yang muslim itu dapat pahala seperti ibadah 60 tahun nyenengkan hatinya urusan yang benar loh ya urusan yang hak jangan nanti diajak misalkan diajak maksiat ya sudah saya mau dah saya mau menyenangkan hatinya dia ya keliru itu itu dapat dosa kalau seperti itu nyenangkan hatinya orang yang muslim sampai dia itu betul-betul merasa senang itu dapat pahala 60 tahun orang ibadah ini luar biasa kan pahalanya Bahaya sangat besar sekali. Nah, itu semua perbuatan kita menyenangkan hatinya orang lain, menyapa orang lain, senyum kepada orang lain. Kemudian ketika kita kena musibah kita sabar. Nah, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diberikan kepada kita kitab catatan amal tersebut. Nanti orang-orang yang baik menerima dengan tangan kanan. Orang yang buruk waliyadzubillah menerima yang nanti dengan tangan kiri. Ini ada lagi pendapat yang menyatakan bahwasanya ashabul yamin itu ashabul quwah. Ini di kitab tafsir Ar-Razi, bukan tafsir Al-Mawardi, tafsir Ar-Razi. Ashabul quwah Sabul kuwah itu orang yang memiliki kekuatan untuk beribadah. Orang yang memiliki kekuatan hati untuk hanya cinta kepada Allah dan Rasulullah dan gak cinta kepada dunia. Itu ashabul kuwah. Ada lagi tafsiran yang menyatakan ashabul yamin adalah ashabul nur. Yaitu orang-orang yang bercahaya, yang memiliki cahaya. Orang-orang yang memiliki cahaya ini nanti dibedakan bisa dibedakan di hari kiamat di hari kiamat itu nanti kelihatan ada orang-orang yang bercahaya ini bercahaya bercahaya bercahaya bercahaya orang kalau sering wudhu ya bercahaya kalau jarang wudhu ya nggak bercahaya yang sering wudhu itu bercahaya orang-orang ashabul yamin ini juga orang-orang yang bercahaya nah ashabul yamin itu kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ciri-cirinya urusan dunianya gampang urusan akhiratnya juga gampang bisnis sukses uangnya miliaran tapi sholat jamaah tetap hadir uangnya banyak mobilnya banyak tapi senang hadir majelis taklim uangnya banyak, rumahnya mewah, rumahnya megah, tapi kalau malam bangun tahajud. Nah, semuanya itu semuanya itu itu adalah termasuk golongan ashabul yamin. Urusan dunia gampang, urusan akhiratnya juga gampang. Tapi apakah sama derajatnya warasatun nabiyyin dengan ashabul yamin? Enggak sama. Warasatun nabiyyin itu derajatnya paling tinggi. Ashabul yamin yang nomor duanya. Ashabul yamin yang nomor duanya. Jadi ketika seseorang itu urusan akhiratnya gampang, urusan dunianya juga gampang, derajatnya di sisi Allah berkurang sedikit nggak seperti yang urusan dunianya itu susah tapi orang-orang ashabul yamin ini orang-orang yang sama Allah dikasih kelebihan akhiratnya gampang kan urusan dunia juga digampangkan jadi para orang-orang ashabul yamin itu terkadang golongan yang kaya orang rajin ibadah kaya ulama kaya tapi mereka nggak cinta sama dunia dunianya yang cinta sama mereka lu pernah ada seorang ulama. Seorang ulama kaya raya luar biasa. Kaya raya luar biasa. Sering murid-muridnya itu protes. Ini orang ulama katanya nggak cinta sama dunia, kok kekayaannya luar biasa seperti ini. Dan sama ulama ini nggak dijawab, diem aja. Pernah suatu ketika ulama ini biasa datangkan kurma datangkan kurma ketika datangkan kurma masuk barang dagangannya itu di sebuah daerah ternyata di situ sedang kena wabah penyakit yang bisa menyembuhkan wabah penyakit itu cuma kurma akhirnya kurmanya si ulama ini laris manis Bahkan satu orang itu ngambil satu kurma, bayarnya itu satu dinar. Satu dinar itu waduh alam beberapa gram emas itu. Kurang lebih satu dinar itu ya sampai sekitar 200 ribu, 300 ribu mungkin. Satu kurma, satu biji kurma, ada yang dua dinar. Nah kalau kurmanya satu kuintal, berapa uangnya sudah? Ketika dijual laku semuanya, kan orang butuh saat, saat itu kalau nggak makan kurma bisa kena penyakit. Orang butuh. Dan ketika datang bukan kurma yang datang, fulusnya yang datang, uangnya yang datang. Ketika uangnya datang, manggil murid-muridnya, manggil teman-temannya. Ini loh. Bukan aku yang cinta dunia, dunianya itu cinta sama aku. Aku tidak cinta sama dunia, dunianya cinta sama aku. Lihat, kurma satu harganya mungkin nggak berarti jadi satu harganya bisa sampai ratusan ribu nah jadi ini ashabul yamin semua Allah digampangkan urusan dunianya digampangkan urusan akhiratnya juga digampangkan Nah kalau suruh milih, milih mana? Warathatun nabiin apa ashabul yamin? Ashabul yamin semuanya mesti, nggak pakai mikir lagi. Wis enak yang itu bebas derajat rotok kurang-kurang sedikit tidak apa-apa sudah. Yang penting uangnya lancar, rezekinya lancar. Ya, segini kelasnya kita ya ashabul yamin. Kelasnya kita ashabul yamin. Tapi nanti mudah-mudahan di akhir usia kita nanti berubah ngerasai jadi warathatun nabiin walaupun cuma satu menit terus meninggal dunia. Jadi meninggal dunia dalam keadaan menjadi warathatun nabiin. Amin ya rabbal alamin. Cita-cita itu yang tinggi, minta sama Allah tidak apa-apa. Allah maha kaya, maha luas rezekinya kok. Yang maha mentakdirkan. Kita minta harapan mau derajat yang tinggi, tapi urusan rezekinya juga lancar insya Allah. Sabul Yamin. Sabul Yamin itu juga ada syarat-syaratnya So kita nggak bisa lihat oh, setiap orang kaya rajin beribadah terus berarti dia ashabul yamin belum tentu. Ashabul yamin itu diantara ciri-cirinya mereka ketika mencari dunia itu dengan cara-cara yang halal dan tidak bermaksiat kepada Allah. Itu ashabul yamin. Rajin ibadah, urusan kerjaan ngambil uangnya sana, ngambil uangnya sini, utang tidak pernah dibayar, ya bukan ashabul yamin ini. Ini golongan yang lain. Ashabul yamin itu urusan dunianya gampang, urusan akhiratnya juga gampang. Dan dalam proses dia mendapatkan dunia, tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ashabul yamin. Jadi nyari dunianya murni-murni halal, sehingga dunianya itu barokah makanya sekalipun dunianya banyak urusan akhiratnya juga gampang ibadahnya pun juga banyak itu tadi adalah ashabul yamin golongan yang ketiga man tayassarat lahu matalibuhu dunyawiyah wa ta'assarat alaihi al-ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin orang-orang yang gampang baginya urusan duniawi urusan dunianya gampang tapi urusan akhiratnya itu susah bahwa minal mustadrojin yaitu orang-orang yang bahasa Jawanya dilulu sama kayak kambing itu kambing itu kalau sudah mau sembelih-sembelihan itu satu bulan sebelumnya kasih makan yang banyak kenapa biar gemuk biar dagingnya enak Kambing kira-kira dikasih makan yang banyak sama yang punya, kasih makan banyak sama yang punya, itu karena yang punya cinta sama kambing, apa karena yang punya mau menyembelih kambing? Karena yang punya itu mau menyembelih kambing supaya kambingnya itu enak disembelih, ya dikasih makan yang banyak. Nah, ada hamba-hamba Allah di dunia sama Allah dikasih dunia yang banyak. Kenapa? Supaya tambah lupa sama Allah Tambah maksiat tambah banyak uangnya. Tambah kafir tambah banyak uangnya. Terus tambah maksiat, tambah durhaka, tambah banyak terus uangnya. Nah, ini sama Allah bukan dia dicintai. Sama Allah, nyoh, tidak apa. Tak kasih dunia yang banyak biar tambah lupa, tambah lupa, tambah lupa, tambah lupa terus. Nanti azabnya di akhirat dia jadi azabnya yang paling pedih. Wal iyadzubillah min dhalik. Itu namanya istidraj istidraj orang yang kena istidraj namanya mustadrajin nah orang mustadrajin itu semoga dikatakan di sini alladzina yuqarribuhumullahu ila niqmatihi binikmatihi orang yang sama Allah didekatkan dengan azabnya melalui perantara nikmat-nikmatnya usaha haram misalkan nggak ada berkahnya kan usaha haram usaha haram sukses punya uang miliaran tambah kafir kan besoknya tambah haram lagi yang dia kerjakan tambah berbuat haram terus nah ini orang-orang yang dilulu istilahnya jadi kayak kambing tadi itu istilahnya dikasih makan yang banyak bukan karena mau dipiara karena nanti mau disembelih biar dimakan dagingnya di Al-Qur'an itu juga ada wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya. Dan jangan kamu fokuskan jangan kamu fokuskan kedua mata kamu kepada kenikmatan yang sudah kami berikan kepada orang-orang kafir. Jadi jangan kamu itu ngeliati kenikmatannya orang kafir terus. Ada orang kafir, uangnya banyak. Jangan kamu lihat terus. Kenapa? Nanti kamu bisa cinta sama hartanya. Jadi terkadang orang kafir itu sama Allah dikasih harta banyak tujuannya apa? Linaftinahum fihi supaya memberikan fitnah, supaya tambah kafir lagi. Waris kurabika khairu wa abqa. Sedangkan rezeki daripada Tuhanmu khairun itu lebih baik wa dan lebih kekal. Hanya ada orang-orang sama Allah, orang-orang kafir itu dikasih harta terus linaftinahum fihi. Supaya apa? Supaya tambah jadi fitnah untuk mereka. Tambah lupa terus sama Allah. Nah, kita orang muslim jangan kita terpengaruh wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya jangan kita tuh ngelihat terus ini ayatnya agak unik sedikit kita dilarang di sini ngelihat jadi ngelihati kekayaannya orang kafir bukan dilarang mencintai kenapa kok dilarangnya melihat ngelihat bukan mencintai kalau mencintai nggak usah kita nalar aja sudah jelas dilarang kan tapi ngeliat itu punya pengaruh dalam hati pandangan mata itu punya pengaruh dalam hati pandangan mata memandang kepada yang haram pandangan mata memandang kepada yang haram itu ketika dilihat oleh kita pertama kita ngelihat itu biasa ngelihat haram haram haram haram haram haram terus lama-lama jadi enteng untuk berbuat haram Eh, orang mau zina orang zina itu apa awalnya langsung zina enggak pakai zina nggak langsung awalnya enggak langsung zina lihat-lihatan dulu sama setan dihiasi suruh lihat suruh lihat suruh lihat suruh lihat terus ketika sudah sering lihat setelah itu jangan cuma lihat kenalan kenalan itu tukuran nomor HP besok SMS-an telepon-teleponan enggak puas ketemuan ketemuan cuma ngobrol enggak puas lebih daripada ngobrol mungkin ngencium merangkul mukaddimatu zina akhirnya lama-lama hamil perempuannya kenapa zina terus akhirnya itu semua cuma karena pandangan mata makanya sama Allah dilarang kita ini melihat atau memusatkan pandangan mata kita kepada kekayaannya orang kafir. Tidak boleh. Kenapa? Nanti lama-lama bisa cinta kita. Kesian juga orang-orang Islam ini sekarang hobi meneliti kekayaannya orang lain. Kekayaan orang kafir di sana itu dia rumahnya itu besar. Kemudian mobilnya itu mereknya ini. Harganya miliaran mobilnya. HP-nya begini, ini padahal nggak punya uang. nggak punya uang yang dinilai kekayaannya orang terus. Eh, ini orang yang semacam ini akhirnya tambah sumpah terus hidupnya. Tapi kalau orang itu sudah orang Islam yang dilihat yang di bawah, kalau memang dia itu nggak punya, yang dilihat orang yang lebih nggak punya lagi. Alhamdulillah punya sepeda motor itu loh, naik sepeda ontel. Alhamdulillah punya ontel itu loh, naik nggak punya ontel jalan kaki. Alhamdulillah masih punya kaki bisa jalan itu loh nggak bisa jalan harus pakai kursi roda orang Islam tuh lihatnya yang pada yang di bawah nah, berarti ada golongan-golongan yang memang istidroj sama Allah dikasih istidroj dikasih nikmat nikmat nikmat nikmat supaya tambah lupa dan tambah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat wa man ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah wa dunyawiyah fahuwa minal mamkutin orang-orang yang sama Allah urusan dunianya susah urusan akhiratnya susah fahuwa minal mamkutin maka ini orang adalah orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah istilahnya mentok-mentokannya orang ini elek-eleknya orang ini ya ibadah jarang maksiat sering dunia pun juga tidak punya ya, kalau orang itu sudah hidupnya itu mungkin tidak kaya melarat ya jangan sampai melarat juga nanti di akhirat ya ibadah sekalipun di dunia nggak kaya nanti di akhirat kaya insya Allah ini ada golongan golongan yang sama Allah urusan akhiratnya susah urusan dunianya juga susah ini orang yang dibenci nah orang yang semacam ini sama Allah itu orang dikasih adab di dunia dan di akhirat di dunia sengsara di akhiratnya nanti lebih sengsara pernah dulu ada seorang ada nama Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus itu seorang Habib, seorang ulama kaya di Hadramut sana itu dari kekayaannya itu luar biasa sudah bahkan beliau ini kalau keliling jalannya itu digelari karpet kudanya itu naiknya di atas karpet di zaman dulu memang kaya luar biasa kemudian ada orang kafir protes ada orang kafir protes Habib saya mau protes ini ini keadaan kita ini menunjukkan kalau hadisnya Rasulullah itu tidak betul. Bebnya kaget. Hadis yang bagaimana? Rasulullah kan bilang, dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kalau akhirat nanti itu surganya orang mukmin, nerakanya orang kafir. nah lebih demikian. Ada Habibnya. Oh, gitu ya kamu ini orang mukmin kok kamu kaya seneng di dunia kayak kamu itu hidup di surga saya orang kafir hidup saya melarat kayak saya ini hidup di neraka mestinya kan kebalik kita ini diprotes dan dijawab sama si Habib ini Habib Abu Bakar Al-Adni gini loh kamu lihat keadaan saya ini di dunia ini seperti ini itu dibanding nikmat yang akan saya terima nanti di akhirat saya ini seakan-akan sekarang ini hidup di neraka seakan-akan saya ini sekarang ini hidup di penjara kamu dibanding adab yang akan kamu terima nanti di akhirat ya sekarang kamu ini seperti hidup di surga nanti di akhirat baru kamu merasakan sengsara yang lebih parah daripada ini waduh lah terus gimana nih ya masuk Islam Setidak-tidaknya kamu di dunia sengsara nanti di akhirat bahagia. Nah, ini orang-orang yang sudah rugi itu orang-orang yang urusan dunianya hancur, urusan akhiratnya juga hancur. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi maya'budullaha 'ala harfin." Di antara kalangan manusia itu ada orang-orang yang menyembah Allah dalam keadaan ragu fa'in asobahu khairun itma'an nabihi kalau dapat kebaikan merasa tenang wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhihi kalau dia dapat fitnah dapat bencana maka dia balik kepada kekufuran nah orang-orang yang semacam ini termasuk golongan apa Khosirat dunia wal akhirah orang-orang yang rugi dunia dan akhirat dzalika wal khusranul mubin maka itu adalah kerugian yang sangat nyata rugi di dunia khusrat dunia rugi di dunia wal akhirah dan juga rugi di akhirat dzalika wal khusranul mubin maka ini adalah kerugian yang sangat nyata ya kalau kita itu sekarang kita lihat diri kita itu masuk ke golongan yang mana? Golongan yang warasatun nabiyyin, ashabul yamin, kemudian golongan mustadrojin atau mamkudin. Golongan yang lancar akhirat secara dunia pewaris para nabi, golongan yang lancar dunia akhirat ashabul yamin, golongan yang lancar dunia susah akhirat orang-orang yang di istidraj dan golongan yang dibenci yaitu urusan dunia susah dan urusan akhirat susah kita ini termasuk yang mana hanya diri kita masing-masing yang tahu jangan bangga kalau kita dapat rezeki banyak sedangkan kita nggak tambah taat kepada Allah jangan-jangan kita ini cuma dilulu sama Allah jangan-jangan kita ini cuma seperti kambing Ya, semua Allah kasih nikmat-nikmat nikmat sekalipun kita lalai kepada Allah. Nanti akhirnya bilah bisa diadab. Nah, kita termasuk kepada golongan yang mana? Mari mulai daripada sekarang, mari urusan akhirat kita kita bereskan. Kita jadikan urusan akhirat kita ini gampang. Nanti dunianya ngikut atau enggak, kita yang penting jadi orang yang mulia. Pokoknya syarat matolibul ukhrawiyah ini harus ada dulu. Yuk kita perbaiki urusan akhirat kita sebaik mungkin dengan Allah. Kalau urusan akhiratnya ini sudah beres, insya Allah dunianya pun juga akan beres. Urusan akhirat sembayang kita bereskan, zakat kita bereskan, sodakoh kita bereskan, Syukur-syukur kalau kita itu punya penghasilan, syukur-syukur minimal seper 10 misalkan atau seper puluh daripada kekayaan kita kita sedekahkan sama orang yang gak mampu atau kita punya catatan khusus kekayaan saya saya punya penghasilan seper sepuluhnya itu bukan uang saya ya sudah saya bagi-bagikan sama orang yang gak mampu Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang digampangkan urusan dunia dan akhirat kita, orang yang mendapatkan keridhaan oleh Allah dan insyaallah tidak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 عاينتكم زالت همومي إذا عاينتكم زالت همومي همومي وإن غبتم دنا مني الحيمان وإن غبتم دنا مني الحمام حمام أود بأن أكون لكم جليسا أود بأن أكون لكم جليسا جليسا وتنصب لي براب وراءكم خيام وتنصب لي برام وراءكم خيام خيام فداوا بالوصال مرض هجرين فداوا بالوصال مرض هجرين ضهجرين يهيم بكم إذا سجع الحمام يهيم بكم إذا سجع الحمام حمام حديث غرمه فيكم قديم حديث غرمه فيكم قديم قديم وملبوسه من الحب السكام البسه من الحب السكام سكام فأنتم في الأصول أجل أصلٍ فأنتم في الأصول أجل أصل أصلين إذا شئتم تحاصل للمرام إذا شئتم تحاصل للمرام مرام بكم صعب الأمور يعود سهلا بكم صعب الأمور يعود سهلا سهلا وبالإحسان جود يا كرام وبالإحسان جود يا كرام كرام وليس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 Habib Ahmad bin Muhammad al-Habsi wal Habib Abdurrahman al-Jufri wal Arsi Sumalar wal Habib Yusuf bin Abi al-Asani Sumalar wal Habib Nakatub al-Anfas al Habib Umar bin Abdurrahman al-Taswa Syekh Ali bin Abdullah Bara Sumalar wal Habib Nakatub Syad wa Wazil Badwal Bilad al Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wal Habib Ali bin Abdullah al-Idrus wal Habib Ahmad bin Zain al-Habsi wal Habib Ali bin Abdullah Sagaf Sumalar wal Habib Nasruddin al-Zad al Habib Sagaf bin Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والهابي عبد القادر بن عبد الرحمن السقا والهابي محمد أنس بن علي الحبسي والهابي والهبيب صالح بن أحمد السقا والهابي والأستاذ محمد نجيب دعاء السقاف وأصولهم وفروعهم وتلميذاتهم ومشايخهم وإخوانهم المنتسبين إلى أجمعين ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومشايخ الدجية بحقهم على الله أسرارهم عند الله وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين wa yahdina wa iyyahum ila sabil wa yu'allimna ta'wil wa ja'al ويجعل سيدنا محمدا لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يطول أمرنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعفي مبتلانا ويزودنا تقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا وإياهما وهب لكم الرجال